Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan innallaha al ihsana ala kulli syai' فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذَبِيهَتَهُ Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu terhadap segala sesuatu apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik apabila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah mata pisau kalian dan biarkan atau tenangkan sembelihanmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan di dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala yang dimaksud dengan innallaha katabal ihsan kata kataba maknanya aujaba telah mewajibkan dengan demikian apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini merupakan bentuk perintah yang wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk berbuat ihsan. Di dalam hadis disebutkan ala kulli syai atas segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan atas segala sesuatu? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala maknanya adalah al-ihsan perbuatan ihsan itu yaitu bisa dilakukan bainal abdi wa bainar rabbih bentuk perbuatan ihsan itu dilakukan oleh seorang hamba terhadap robnya. Itu yang pertama. Berbuat ihsan seorang hamba kepada Rabbnya yaitu ketika ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perbuatan ihsan yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya dan melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu adalah bentuk perbuatan zalim karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syirka la sesungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk perbuatan zalim kezoliman yang sangat besar berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terkandung makna urgensi pentingnya tauhid karena menyangkut perbuatan seorang hamba yang ditujukan kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa taala al Khalik yang telah menciptakannya. Ya, Al-Mudabbir yang telah mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki. Sehingga manakala seorang hamba tidak berbuat ihsan yaitu dalam bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. maka ia telah melakukan perbuatan zalim yang teramat besar oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga bagaimana berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sungguhnya Allah melihat dirinya. Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan ihsan artinya ia harus memurnikan peribadahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini al-ihsan yang dilakukan bainal abdi wa rabbih. Yang kedua, Al-ihsan dilakukan pula yaitu bainal abdi wa bainan nas. Dilakukan oleh seorang hamba terhadap sesamanya. Terhadap sesama manusia. Ya. Terhadap sesama manusia di antaranya adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wabil wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kepada kedua orang tua itu berbuat ihsan. Kedua orang tua kita adalah dua sosok manusia yang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya dari kita. Setelah kita berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agama menuntunkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. berbuat ihsan dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Bersikap menunjukkan akhlak yang baik di hadapannya. Manakala kedua orang tua masih dalam keadaan hidup dan senantiasa menjauhi kata-kata yang mengandung pengingkaran atas apa yang diminta, atas apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua selama perintah ataupun permintaan tersebut ya, bukan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahumu Jangan kalian katakan kepada keduanya kata uf, kata ah. Yang itu akan menjadikan hati kedua orang tua terasa sakit. Merasa disakiti. Maka hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Walaupun di antara kedua orang tua tersebut ataupun kedua orang tersebut, kedua orang tua tersebut belum memeluk Islam, maka tidak sepantasnya seorang anak kemudian berlaku kasar, mengeluarkan kata-kata yang pedas yang menjadikan terluka hati kedua orang tua. Walaupun kedua orang tua belum memeluk Islam. Selama ia tidak memerintahkan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memerintahkan kepada sesuatu yang bermaksiat kepada al Khalikur Rahman. Maka kita harus tetap menunjukkan akhlak yang mulia di hadapan kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya sedemikian luhur Nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama. Nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga tidak sepatutnya sebagai seorang anak kemudian berbuat semena-mena kepada kedua orang tuanya. Semenjak kecil ia dididik oleh kedua orang tuanya, setelah besar merasa diri menjadi orang yang sukses secara keduniaan. Kemudian ketika orang tua dalam keadaan jompo, usia sudah lanjut, kemudian sang anak menyerahkannya ke panti jompo. Tidak demikian yang diajarkan di dalam Islam. Menjadi kewajiban sebagai seorang anak untuk merawat kedua orang tuanya. Dikala kedua orang tua tersebut dalam keadaan sudah lemah Justru ketika dalam keadaan yang demikian ini, seorang anak menunjukkan baktinya, seorang anak menunjukkan birul walidain, berbuat baik kepada keduanya. Dan ketika ia bersabar memperlakukan kedua orang tuanya dengan penuh kebaikan, kesabaran yang ia tunaikan, amal bakti yang ia tunjukkan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ladang pahala yang akan Allah limpahkan bagi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya manakala anak berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan apa yang telah diperbuatnya. Karenanya termasuk di antara bainal abdi wa bainan nas yaitu di antaranya berbakti kepada kedua orang tua kita. Manakala kedua orang tua kita telah meninggal dunia, doakanlah karena sesungguhnya istighfar kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan akan menjadikan derajat kedua orang tua kita di dalam jannah menjadi derajat yang tinggi. Dan inilah sebagai bukti bakti kita kepada kedua orang tua selain tentunya meneruskan jalinan ya, silaturahmi dari karib kerabat orang tua kita, kita lanjutkan, kita teruskan. Ya, sehingga kekerabatan, persaudaraan yang telah dirintis oleh kedua orang tua kita masih terus dilanjutkan oleh anak keturunannya. Ini sebagai bukti bakti kita kepada kedua orang tua dan ini adalah perbuatan ihsan ya, kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada sesama manusia, di antaranya adalah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri kita, anak kita. Tidaklah termasuk berbuat ihsan ketika kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada istri, kepada anak kita membiarkannya tanpa dididik dengan terbiah yang benar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidaklah termasuk berbuat ihsan kepada istri kita, anak kita manakala dididik dengan kekerasan-kekerasan apalagi kekerasan yang bersifat fisik atau kekerasan yang bersifat verbal karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul sang istri, memukul pembantunya. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya kepada istrinya, kepada pembantunya. Beliau memukul ketika dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang di lakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dan bukan berbuat ihsan pula ketika kita berbuat semena-mena terhadap anak-anak kita. Menekan keras seakan-akan tidak ada sikap rahmah kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Disebutkan oleh Asy' Ibnu Utsaimin rahimallah di dalam Sarah Riyadus Salihin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam mencari Anas bin Malik yang ketika itu masih berusia anak-anak. Yang kata Anas bin Malik ketika itu disebutkan ana al'abu ma'al ghilman. Ketika sedang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya sedang bermain bersama teman-teman saya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ruang bagi anak untuk menjalin pertemanan dengan teman-temannya yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencari Anas bin Malik yang ketika itu sedang bermain di pasar. Menunjukkan perhatian dari orang tua. Walaupun anak itu diberi ruang untuk bermain, diberi waktu untuk ya, melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan usianya. Namun semua itu tidak lepas dari kontrol, dari pengawasan sebagai orang tua dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencari Anas bin Malik sebagai bukti bahwasannya beliau adalah orang yang senantiasa memberikan perhatian. Ya. Beliau adalah murabbi pendidik yang mengerti tentang keadaan segala jenis manusia baik dalam hal tingkatan usia maupun latar belakang pola asuh, latar belakang, ekonomi, latar belakang, ya. asal, usul. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan ya, sikap-sikap yang ihsan, yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Termasuk berbuat ihsan kepada anak-anak kita yaitu ya, ketika ia membaca di sebuah ruangan maka hendaklah cahaya di ruangan itu mencukupi untuk aktivitas membaca sang anak. Ya. Jangan sampai kemudian cahaya di dalam ruangan itu temaram, remang-remang, sehingga menjadikan ya, penglihatan anak mata anak. Ya, ya Allah, Ya. Belum usianya ia sudah mengenakan kacamata. Bukanlah termasuk berbuat ihsan ketika kita memperlakukan anak-anak. Ya. Dengan segala bentuk. Ya. Batasan-batasan yang batasan-batasan itu justru akan merugikan secara panjang ke depan pertumbuhan perkembangan anak itu sendiri. Dalam pengertian batasan-batasan yang menimbulkan efek negatif kepada kesehatan fisik anak. Ruangan yang lembab. Ya. Ruangan yang kemudian kurang cahaya sinar matahari. Ruangan yang kurang baik ventilasinya, Ya. Anak-anak tidur di lantai kemudian bisa menjadikan salah satu sebab ya, kesehatan menurun dan lain sebagainya. Ya. Maka yang demikian, manakala kita mampu untuk bisa mencegah, manakala kita berusaha untuk bisa mengatasinya, maka atasilah sebagai bentuk perwujudan sebagai bentuk tatbik pelaksanaan dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha katabal ihsan ala kulli syai termasuk diantaranya manakala kita mampu memberikan makanan yang bergizi makanan yang baik halalan thayyibah yang baik maka berikanlah itu karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Demikian juga ya, termasuk berbuat ihsan yaitu wabainal abdi wabainal bahaim yaitu perbuatan seorang hamba terhadap al-bahaim, binatang-binatang ternak, binatang-binatang peliharaannya. Dan di dalam riwayat yang sahih kita pun dapati bahwasannya ada salah satu seorang pelacur dari Bani Israel yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wanita pelacur Bani Israel ini melihat seekor anjing yang mengitari sumur sambil menjilat-jilat lidahnya karena mencari setetes air. Anjing tersebut dalam keadaan haus dan dalam keadaan terancam nyawanya. Maka kemudian wanita pelacur Bani Israel ini melepaskan sepatunya dan menciduk air dari sumur kemudian diminumkan ke anjing tersebut. Maka kemudian wanita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan kepada seekor anjing dengan keikhlasannya. Dan sebaliknya kita dapati riwayat seorang wanita yang masuk ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing. Karena ia mengkerangkeng kucing tersebut, mengikat kucing tersebut, tidak memberinya makan, tidak melepaskannya, membiarkannya untuk mencari makan di muka bumi. Sehingga kemudian seekor kucing itu mati. Wanita itu masuk ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing. Ini menunjukkan bahwasannya al-ihsan berbuat baik kepada binatang, kepada hewan. Sesuatu yang dituntunkan di dalam agama. Ketika orang-orang barat berbicara tentang hak asasi manusia, Islam tidak hanya berbicara tentang hak asasi manusia, Islam terlah lebih jauh berbicara tentang bagaimana memperlakukan hewan sekalipun. Memperlakukan hewan sekalipun dengan cara yang baik. Bukan hanya manusia yang diperlakukan secara baik. Hewan sekalipun diperlakukan secara baik. Ini menunjukkan keluhuran, mahasin, keindahan Islam dengan satu rumusan kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha katabal ihsan ala kulli syai kalau hewan saja diperlakukan seperti itu tentu istri kita lebih-lebih lagi harus mendapat perlakuan yang baik Jangan kita merasa salafi sendiri. Istri kita tidak kita didik. Istri kita tidak diberi hak-haknya. Ya, diperlakukan dengan semena-mena. Ya. Kita nampak semangat taklim, ya. tetapi kita tidak pernah mengajak istri kita dan kita pun ketika selesai taklim mungkin tidak pernah mentransfer, mengalihkan, memindahkan ilmu yang kita catat, kita dapatkan dari majelis ilmu untuk kemudian diberitahukan, dikabarkan kepada istri kita. Kita menginginkan istri kita begini, begini, begini. Tetapi di satu sisi kita melakukan sikap-sikap yang ya, tidak bijak, ya. maka kata katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semua untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ya. Dan dengan hadis Nabi sallallahu Alaihi wa ala Wasallam ini. Ya. Berbuat baiklah kepada segala sesuatu. Ya. Manakala kita marah, ya. jangan pintu yang tak bersalah ditendangnya. Ingat kita berbuat baik kepada pintu sekalipun. Marah boleh, tapi piring jangan sampai terbang. Jangan sampai pecah. Ya. Berbuatlah ihsan kepada segala sesuatu. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sia-siakan. Jangan engkau berbuat tabzir. Asy-Syaikh Al Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan hadis tentang lalat yang singgah di sebuah minuman ketika menjelaskan tentang hadis ini yang hadis tersebut ketika lalat hinggap di sebuah minuman kemudian dicelupkan lalap itu karena pada satu sayapnya mengandung racun sedangkan sayap yang lainnya mengandung penawar. Apa kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala? Ya, di dalam sarah bulughul maram beliau. Beliau menyatakan, faidah daripada hadis ini menunjukkan tentang betapa Islam itu memperhatikan al harta. Islam tidak menyia-nyiakan harta walaupun itu hanya segelas segelas teh manis Kenapa? Dengan dicelupkannya lalat itu tidak lantas kemudian air itu dibuang. Tapi air itu bisa dimanfaatkan untuk diminum. Itu menunjukkan bahwasannya Islam tidak membuang air, tidak kemudian melakukan sesuatu yang tabzir, menyia-nyiakan. Karena apa? Karena air itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mal yang harus disyukuri dan tidak boleh disia-siakan secangkir air saja harus kita manfaatkan. Apalagi gelasnya jangan sampai pecah. Dilempar. Piringnya jangan sampai kemudian dirusak. Makanan yang ada di piring jangan sampai ditumpahkan. Inna allaha katabal ihsan ala kulli syai. Wallahu alam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.